Baik dalam urusan-urusan dunia apalagi urusan-urusan agama untuk kebahagiaan hidup kita di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita sebaik-baik petunjuk dalam syariatnya, dalam agamanya, yang menjamin kebaikan bagi hidup manusia dalam semua urusan dan masalah yang mereka hadapi. Tidak cuma berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus kepada Allah, tapi juga berkenaan berhubungan dengan hubungan manusia dengan satu dengan lainnya tentu saja terutama hubungannya dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya orang-orang yang dicintainya sampai-sampai dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seorang ahli kitab seorang Yahudi tentang kesempurnaan Islam. Orang ini berkata kepada sahabat yang mulia ini, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla hatta al-qira'ah." betulkah Nabi kalian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sesuatu kepada kalian kepada umatnya sampai masalah maaf ya khiraah masalah buang air besar ini sesuatu yang fitrah jangankan manusia hewan pun tahu cara melakukannya ternyata dijawab dengan yakin oleh sahabat yang mulia ini Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu, ajal. Benar. Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam masalah buang air besar, adab-adabnya. Supaya apa? Supaya manusia atau orang yang beriman ketika melakukan adab-adab yang kelihatannya sepele ini, masalah membersihkan kotoran, mereka tidak cuma sekedar melakukannya, tapi mendapatkan pahala dan keberkahan di balik semua itu. Karena Allah ingin menyempurnakan karunia kepada hamba-hambanya. Di samping itu apa? Agar mereka dengan adab-adab ini terhindar dari keburukannya. Keburukan syaitan yang tidak nampak bagi manusia. Maka luar biasa agama Islam agama rahmat, agama yang mengajarkan semua kebaikan. Tidak ada satu masalah pun yang dilewati oleh manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan petunjuk kepada umatnya. Dalam hadis yang sahih riwayat at tabarani dalam Al-Mu'jamul Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami pergi meninggal dunia dalam keadaan dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menjelaskan ilmu petunjuk tentang masalah tersebut kepada kami. Inilah sempurnanya petunjuk Islam. Jadi jangankan dalam masalah-masalah dakwah yang besar, masalah mengembalikan kejayaan umat, perbaikan terhadap manusia, masalah akidah, cara mempelajari iman yang benar, sampai masalah-masalah kecil saja tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kecuali beliau akan menjelaskan petunjuk untuk meraih kebaikan dari semua masalah tersebut kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah orang yang dekat dengan sumber kebaikan dekat dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti hidupnya akan bahagia. Bahkan kebahagiaan hidupnya ditentukan dengan sejauh mana, sedekat apa dia dengan belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua sepakat mengatakan Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kebaikan. Biyadikal khair wal khairu kulluhu fi yadayk. Ya Allah, kebaikan semua ada di tanganmu. Kalau kita sepakat semua mengatakan orang yang paling berbahagia hidupnya di antara makhluk hamba-hamba Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang paling dekat dengan mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang paling bahagia hidupnya, paling jauh dari kesulitan-kesulitan, paling jauh dari penderitaan-penderitaan. Ini yang diisyaratkan dari makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-24 Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu sekalian untuk apa? Untuk memperbaiki hidupmu. Memberikan kebaikan hidup bagimu, menjadikan hidupmu lebih indah, lebih bernilai, lebih bahagia. Itu tujuan diturunkannya petunjuk Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayat ini menunjukkan apa? <clears throat> Kalau ingin bahagia, hiasi hidup kita dengan selalu memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Inilah tujuannya kita belajar agama. Karena dunia, kehidupan dan kematian adalah milik Allah. Maka hidup tidak akan berarti kalau tidak mengenal petunjuk Allah ketika menafsirkan ayat tadi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Tadammanatil ayatu ala anna al-hayat al-hayata al haqiqiyata thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung pengertian bahwa kehidupan indah, kehidupan bahagia yang sejati, yang hakiki adalah kehidupan seseorang yang selalu menjawab seruan Allah, mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Oleh karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar Islam berarti belajar membahagiakan hidup kita kita menghadiri majelis ilmu berarti kita menginginkan perubahan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Apalagi terutama ketika kita membicarakan hidup kita pada pribadi diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan orang-orang yang paling terdekat, orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Keluarga kita. Tentu yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kemudian orang-orang yang terdekat dalam rumah tangga kita, suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian kepada anak-anak. Kita perlu ingat masing-masing dari kita anak dan istri punya hati sendiri-sendiri. Dan hati itu bukan kita yang kuasai. Hati istri Anda bukan Anda yang kuasai. Hati anak Anda bukan Anda yang kuasai. Demikian pula istri tidak bisa menguasai hati suaminya. Jangankan orang lain, orangnya sendiri tidak bisa menguasai hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang membatasi manusia dari hatinya. Manusia tidak bisa menguasai hatinya. Bagaimana orang lain? Toyib. Jadi untuk menyatukan hati itu bukan pekerjaan gampang. Semudah membalikan telapak tangan. Ah sudah yang penting saya saling cinta sama dia akan beres kehidupannya. Ini mimpinya orang yang <clears throat> belum menghadapi masalah yang kita katakan padanya setelah ada masalah, makan tuh cinta. Bahasanya orang sekarang. Masalahnya masalah hati, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum seandainya ya kata Allah kamu ingin memberikan harta semua harta benda yang ada di dunia, kamu infakkan supaya mereka mau jinak hatinya, kamu tidak akan bisa jinakkan hati mereka. Jangankan cuma dikasih uang 10 juta 1 miliar, seluruh yang ada di dunia. Kasih seseorang diberikan iming-imingi dunia ini untuk bisa ditundukkan hatinya tidak bisa. Allah katakan demikian. Mendamaikan hati itu bukan kekuasaan kita, tetapi Allah Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah dialah yang menjinakkan, yang menyatukan, yang mendamaikan di antara mereka. Coba kita lihat. Jadi kalau kita ingin menyatukan hati, mendekatkan hati dengan orang-orang yang kita cintai, kalau bukan bersandar kepada petunjuk zat yang maha menguasai hati manusia, maka tidak akan mungkin terjadi kesatuan hati yang sesungguhnya. Tidak akan mungkin terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, Inna kuluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha Semua hati manusia ada di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang terjadi. Makanya, siapapun kita, siapapun pribadi-pribadi manusia, tentu menginginkan ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, ingin tenang, ingin damai. Ketika dia bertemu dengan istri atau suaminya, dia ingin harmonis, tidak ada masalah, tidak ada percekcokan. Begitu pula ketika dia berkumpul dengan anaknya, dia inginkan anaknya itu menurut, mudah untuk diarahkan, menjadi buah hati bagi orang tuanya. Angan-angan yang fitrah, semua orang menginginkannya. Semua orang mendambakannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak mencela secara asal. Kecintaan seorang manusia terhadap orang-orang yang dekat dengan dirinya. Istri atau suami dan anak-anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-14, "Zuyyina lin حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Allah menjadikan indah pada pandangan mata manusia. Kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkannya, disukainya, yaitu suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, emas, perak, kemudian kuda pilihan, al-an'am, binatang-binatang ternak, wal harf, sawah ladang. Allah berfirman, "Dzalika mata'ul hayati dunia itulah perhiasan dalam kehidupan di dunia. Tidak tercela asalnya. Tapi ingat, syaitan akan menggunakan kecenderungan fitrah manusia ini untuk dijadikan sebagai sebab yang kemudian menimbulkan masalah terbesar dalam hidup mereka kalau mereka tidak mengarahkan hal ini meluruskannya dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia, siapapun dia laki-laki maupun perempuan, ingin hidupnya damai. Tapi karena dia tidak tidak tahu cara mendamaikan hidupnya, akhirnya terkadang dia melakukan sesuatu yang justru menghilangkan kedamaian itu. Yang menghilangkan ketenangan itu. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah saya bawakan dalam makalah di sini, surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum inna min aulad min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istrimu atau suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka hati-hatilah kamu terhadap mereka ini peringatan dari siapa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan hidup damai, hidup harmonis dengan mereka, sangat bisa berpotensi untuk menjadi musuh kita. Wallahi tidak ada orang yang tenang hidupnya kalau dia bermasalah dengan orang yang paling sering ditemuinya dalam rumahnya. Anaknya, istri atau suaminya ini sudah cukup merupakan penderitaan yang besar yang dialami manusia kalau dia ditimpa musibah yang seperti ini. Disinilah orang-orang yang beriman ya mendapatkan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan yang islami yang sesuai dengan petunjuknya. Tujuannya untuk apa? Yang disebutkan dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah dia menjadikan pasangan suami istri dari jenis manusia sendiri. Tujuannya agar pasangan ini, suami dan istri ini merasa tenang kepada suami atau istrinya. Tenang kepada pasangannya. Dan Allah jadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Siapa yang menjadikannya? Apakah timbul dengan sendirinya atau dari anugerah Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat. Kasih sayang dan cinta itu tidak timbul dengan sendirinya. Apa yang dikatakan sebagian orang saat ini, cinta pada pandangan pertama padahal belum halal, itu semua bohong dari setan makan tuh cinta. Itu semua bohong. Yang nanti kalau sudah diawali dengan sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah, bagaimana dia akan bahagia selanjutnya ketika sudah diikat dalam ikatan yang lebih serius, yaitu pernikahan yang melimpahkannya wajah Allah bainakum dialah Allah yang menganugerahkan kepada kalian menjadikan di antara pasangan suami istri ini al-mawaddah rahmah kasih sayang atau cinta dan kasih sayang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menguasai hati manusia. Dari sini saja kita sudah dapatkan pelajaran penting. Mengisi rumah tangga dengan sesuatu yang bertentangan dengan keridoan Allah ini merupakan sumber malapat malapetaka yang terbesar dalam hidup manusia. <clears throat> Inilah sumber kerusakan dan perpecahan. Inilah sumber ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri maupun hubungan antara bapak atau ibu dengan anak-anaknya. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah banyak orang salah mengartikan dan menempatkan cinta dan kasih sayang. Kalau kita katakan kepadanya, ajak keluargamu untuk mengenal petunjuk Allah supaya kamu bahagia. Anakmu sejak kecil didik untuk mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal zikir-zikir yang disyariatkan sebelum makan, sebelum tidur, masuk keluar WC dan seterusnya. Dia mengatakan, aduh saya tidak tega memperberat dia. Saya tidak tega untuk menyulitkannya. Ini kalimat tidak tega. Ini kalimat yang bisa jadi merupakan senjatanya syaitan untuk menjerumuskan manusia tidak tega. Padahal dia tega untuk membiarkan orang yang dicintainya terlepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang nanti menjadi sebab permasalahan besar dalam hidupnya. Subhanallah agama Islam memang ketika kita menerapkan untuk diri kita atau untuk orang-orang yang dekat dengan kita tidak mesti terkadang mudah diterima memang. Ada ujiannya waktu kita mengajak mereka. Tapi yang perlu kita yakini kalau ingin menjadikan cinta itu kekal seperti tema kajian kita, menjalin cinta abadi dalam rumah tangga, ingat segala sesuatu yang ada di dunia itu hukum asalnya fana. Apa artinya fana? akan berakhir. Jadi tidak ada yang namanya cinta abadi sehidup semati kita berdua. Tidak benar. Kalau sudah mati dia tidak akan ikut masuk ke dalam kuburan. Hukum asalnya dunia seperti itu. Akan menjadi kekal apa yang ada di dunia ini kalau dijadikan landasannya sesuatu yang kekal. Apa itu sesuatu yang kekal? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan semua hubungan-hubungan di dunia menjadi kekal. Cinta, kasih sayang, persaudaraan, persahabatan, jalinan, komunikasi dan semuanya. Kalau landasannya karena mencari wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Coba antum lihat penafsiran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab tafsir seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa <clears throat> wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fana, akan hancur, binasa, akan rusak. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajahnya yang maha mulia. Ibnu Kathir, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menafsirkan atau menjabarkan kedua ayat ini dengan mengatakan bahwa semua yang dibangun untuk mencari wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Makanya sorga makhluk. Tapi apakah sorga itu kekal atau akan hancur? Bagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang sorga? Kekal tentu kekalnya karena Allah yang jadikan kekal. Kenapa Allah jadikan kekal? Karena sorga itu ditempati oleh orang-orang yang selama hidupnya di dunia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah untuk mencari kemuliaan memandang wajah Allah. Nah ini <clears throat> yang perlu di, diper, dipertimbangkan oleh orang-orang yang berkasih sayang dalam kehidupannya di dunia. Ingat ya, kalau kita tidak benahi dari sekarang hubungan kita dengan manusia dan tentu yang lebih terpenting lagi hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai bukan hanya berakhir seiring dengan berakhirnya dunia hubungan tersebut tapi lebih parah dari itu, hubungan yang ada di dunia ini nanti di akhirat menjadi permusuhan. Menjadi permusuhan. Menjadi saling benci, saling menghujat. <clears throat> Jadi kita-kita semua ya, Jangan merasa aman kalau kita tidak menegur orang-orang yang dekat dengan kita dalam kesalahannya, tidak membimbing kita dalam kita tidak membimbing dia dalam kebaikan, bisa jadi mereka ini yang menjadi penghalang untuk seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan masuk dalam surga. Karena dia bisa menuntut, dia mengatakan, wahai Robku, orang tuaku ini, ayahku ini, atau ibuku ini, wahai Rob suamiku atau istriku, dia melihat saya melakukan kesalahan tapi dia tidak pernah menegurku. Akhirnya orang ini pun tertahan. Bukan cuma berakhir hubungannya, menjadi permusuhan sebab keburukan bagi dirinya naudzubillah min dzalik. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga saya sebutkan di sini, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din illa al muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang pada hari kiamat semua orang yang berkasih sayang pada hari kiamat, pada hari itu akan menjadi musuh satu sama lainnya. Ingat, al-akhilla, ya ini orang yang punya hubungan dekat, saling mencintai di dunia. Semua akan bermusuhan pada hari kiamat. Jadi bukan cuma hilang hubungannya, saling bermusuhan, saling menghujat di hadapan Allah. Allah hanya mengecualikan satu golongan manusia itu siapa? illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa yaitu yang membangun hubungannya di atas ketakwaan kepada Allah. Jadi Islam itu ketika mensyariatkan kepada kita adab-adab dalam rumah tangga, bagaimana saling mencintai karena Allah, saling menasehati. Mungkin kita katakan sekarang berat, kasihan anak yang masih kecil harus disuruh seperti ini dan seperti itu. Taib, kalau kamu tidak menyuruhnya, siapa yang akan menyuruhnya? Syaitan yang akan menyuruhnya. Orang itu tidak ada yang nganggur. Kalau dia tidak mengikuti jalan yang benar, pasti dia mengikuti jalannya syaitan. Cuma dua kemungkinan. Jadi jangan kita berpikir anak kecil itu pernah dia lepas dari godaan. Bayangkan ya, Islam, salah satu contoh bagaimana sempurnanya petunjuk Islam ada satu perkara yang mungkin kita remehkan, sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kita renungkan hikmahnya. Maaf maaf, kita semua mungkin pernah mendengar hadis tentang anjuran membaca zikir sebelum maaf ya berhubungan intim suami istri, iya kan? Pernah kita dengar? Insya Allah mudah-mudahan hafal semuanya. Iya harus hafal. Ini bukan cuma sekedar menghafal zikir, menjadikan kenikmatan lebih indah. Luar biasa Islam. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Seandainya salah seorang dari kalian ketika melakukan hubungan suami istri, suami mendatangi istrinya yang halal, dia membaca doa Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah jannibna syaitan Jauhkanlah kami dari syaitan Dan jauhkanlah syaitan dari anugerah yang engkau akan berikan kepada kami Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ إِنْ قَدَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا Sesungguhnya, ketika dia membaca zikir tersebut waktu berhubungan intim, kemudian Allah menakdirkan lahirnya anak. Hamil kemudian lahir anak dari hubungan tersebut. Maka syaitan tidak akan mengganggu atau mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Coba lihat hikmahnya. Sebelum lahir anaknya sudah dijaga dengan penjagaan Allah. Baru diproses awalnya. Islam telah menjaga terlebih dahulu. Berhubungan suami istri ini adalah kenikmatan yang dihalalkan dalam Islam kita ketahui. Karena sempurnanya petunjuk Islam, hubungan yang mendatangkan kenikmatan seperti ini, Islam mengaturnya agar kita mendapatkan banyak manfaat lebih daripada sekedar kenikmatan yang kita rasakan. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Ketika salah seorang suami mengumpuli istrinya itu bernilai sedekah. Bayangkan sedekah. Keutamaan <clears throat> <clears throat> Sampai seorang sahabat heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, salah seorang dari kami memuaskan nafsu syahwatnya. <clears throat> Masa dia dapat pahala juga? Apa kata Nabi SAW? Aro'aitahu in wadu'ahu fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadhalika in wadu'aha fi halalin kana lahu ajrun. Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram, naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan dosa? Demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Yakni ketika diniatkan itu untuk kebaikan, untuk mendapatkan anak yang soleh, menundukkan pandangannya, menempatkan syahwatnya di jalan yang benar, dia akan mendapatkan pahala. Luar biasa Islam ternyata lebih daripada itu. Berpegang teguh dengan syariat Allah, tentu syariat yang benar. Ada beberapa adab-adab yang disebutkan dalam hal ini, disebutkan dalam hadis-hadis yang palsu, yang tidak perlu kita jadikan sebagai sandaran. Yang perlu kita perhatikan seperti tadi, zikir yang sahih tadi. Di antara manfaatnya apa? coba antum perhatikan keterangan dari para ulama. Syaitan, laknatullah alaih, itu akan selalu mendatangi manusia dalam semua kegiatannya. Jadi jangan pernah berpikir syaitan itu pernah apa nganggur, libur menggoda manusia. Mungkin mudik eh, dia sehingga libur tidak bekerja tidak atau istirahat sementara tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti syaitanu ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih. Syaitan itu akan mendatangi salah seorang dari kalian dalam semua kegiatan yang dilakukan. Termasuk ketika seseorang berhubungan suami istri. Coba antum baca penafsiran dari para ulama ketika menyebutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala wasyarikhum fil amwali wal aulad sertailah mereka wali-wali syaitan itu dalam harta dan anak-anak mereka disebutkan oleh sebagian dari para ulama ahlu tafsir dari kalangan tabi'in <clears throat> syaitan itu naudzubillah min dzalik ya akan menunggu seorang suami ketika dia ingin menghubungi istrinya. Ketika seorang suami tersebut dan istri tersebut berpikir kepada Allah, membaca bismillah, setan akan menjauh. Tidak bisa. Tetapi kalau dia tidak membaca, naudzubillah min dzalik, maka dia akan ikut serta dalam hubungan suami istri tersebut. Bagaimana caranya cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang jelas itu makna yang ditafsirkan dari ayat tadi oleh sebagian dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya punya tulisan singkat yang judulnya tentang faedah dari ayat dari zikir tadi dengan saya nukilkan pendapat dari para ulama yang menafsirkan ayat tersebut seperti yang saya sebutkan tadi. Syaitan menunggu dan ikut serta dalam hubungan intim tersebut. Kira-kira kalau sudah begini anak yang lain bagaimana kira-kira jadinya? Bisa dibayangkan? anak campuran ya belasteran antara manusia dan syaitan naudzubillah ini mengerikan keadaannya baru dibayangkan saya sudah sangat mengerikan wal billah nah lebih daripada itu bahkan ini yang perlu disadarkan kepada kita semua ini hubungannya dalam mendidik anak Shelton itu berusaha untuk merusak manusia bukan hanya setelah dia dewasa atau telah mengenal dunia gemerlapnya perhiasan emas dan perak tidak. Setan mulai menggoda manusia sejak pertama dia dilahirkan. Kalau kita berpikir apa sih tujuannya? Anak baru lahir apa taunya dia? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, siyahul mauludi hina yaqa ta'natun syaitan teriakan atau tangisan pertama seorang bayi yang baru lahir ketika dilahirkan <clears throat> hina yulad ketika dilahirkan dari rahim ibunya itu merupakan tusukan atau godaan dari syaitan Coba kita bayangkan, apa gunanya syaitan menggoda bayi pada saat itu? Bayi ini belum bisa berpikir, masih harus dibersihkan apa ini? darah-darahnya dan sebagainya. Kemudian, lebih daripada itu, teori pendidikan mana yang bisa menjawab bagaimana caranya menasehati bayi yang baru lahir supaya tidak terikut godaan syaitan. Masalahnya, syaitan mulai menanamkan bibit keburukan pada anak ini baru pertama kali lahir. Tidak mungkin ibunya langsung menasehati wahai anak jangan terpengaruh godaan syaitan. Tidak mungkin, wong dia masih kesakitan. Bidan dan dokter pun tidak berpikir seperti ini. Iya kan? Tapi syaitan telah memulai menanamkan bibit-bibit godaan sejak dini. Apa yang bisa mengatasi semua ini? Siapa yang bisa mengatasi? Hanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi hikmahnya hubungan suami istri. Anak yang akan lahir baru diproses sudah dijaga oleh Allah. Kalah godaan syaitan yang baru menggoda setelah manusia lahir. Belum lagi kalau kita laksanakan sunnah-sunnah yang lainnya seperti akikoh, ditahnik, kemudian diberi nama yang baik, ya nasikah pada hari ketujuh dipotong rambutnya, ini semua kalau kita lihat sepele kelihatannya, tapi ternyata hikmahnya untuk kebaikan dan penjagaan bagi anak ini itu sangat-sangat besar dan luar biasa. Menunjukkan perkara-perkara dalam Islam yang terkadang tidak kita pahami, kita anggap sepele, di situ terletak penjagaan yang sempurna. Masalahnya ini berhubungan dengan musuh yang tidak terlihat. Yang godaannya demikian kuat Oleh karena itu kita perhatikan dari sinilah kita mengetahui bagaimana besarnya fungsi berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Saya katakan tadi, terkadang mungkin awal-awalnya perlu kita sedikit bersabar waktu mengajak keluarga kita mengikuti kebenaran ada sedikit permasalahan tentu kita harus mengutamakan sikap lemah lembut. Tidak mesti mereka langsung menerima. Bahkan mungkin ada yang terus-menerus menentangnya. Tetapi dengan ketulusan kita, kesabaran kita, itu bisa menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga tersebut. Kita mungkin pernah membaca hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji pasangan suami istri <clears throat> dalam rumah tangga mereka yang dalam rumah tangga mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membangunkan untuk sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili <clears throat> fatawadda'a وصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبى نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وصلت ثم أيقظت بعلها فإن أبى نضحت في وجهه الماء Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, kemudian dia berwudhu dan melaksanakan sholat malam. Setelah dia melaksanakan sholat malam, dia membangunkan istrinya untuk ikut sholat malam. Kalau istrinya itu enggan, maka dia memercikan air ke wajahnya dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari berwudu kemudian melaksanakan sholat malam. Setelah itu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, dia memercikan air ke wajahnya. Didoakan dengan apa dalam hadis ini? Allah merahmati rumah tangga tersebut. Sekarang, kalau ini dipraktekan, kira-kira suami atau istri tersebut akan marah atau tidak? Dibersihkan, bukan disiramkan satu ember. Nah, ini namanya mandi namanya, bukan dibersihkan namanya begitu. Kira-kira dia akan marah atau tidak? Kemungkinan marah kan? Apalagi kalau capek disiramkan air. Waduh. Bisa tersinggung. Tetapi didoakan di sini menjadi sebab rahmat. Tentu saja kalau kita bisa gunakan cara yang lebih baik, cukup dengan menggugahnya dia terbangun, lebih bagus tetapi kalaupun kita praktekkan sesuatu yang kadang membuat dia mungkin tidak suka, tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena ini untuk kebaikan bagi dirinya. Apalagi sholat yang wajib ketika dia ketiduran. Jadi jangan beralasan seperti tadi. Tidak tega untuk membangunkannya. Kalau sudah ada kata-kata tidak tega, maka pertanyaannya kepada Anda, apakah Anda tega untuk dia nanti bermusuhan dengan Anda pada hari kiamat nanti? Ini yang hendaknya kita pertimbangkan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita merenungkan bahwa kehidupan rumah tangga itu merupakan ya tempat yang paling sering kita berada di dalamnya. Makanya rumah itu disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih itu adalah tempat berlindung dan tempat mencari kesenangannya, ketenangan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ketika kita mengusahakan anggota keluarga kita saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan terwujud. Tetapi kalau kita biarkan mereka dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan yang menyimpang, maka rumah ini bagian dari alam semesta alam semesta yang besar ini ketika tidak diberlakukan petunjuk Allah di dalamnya, alam semesta yang besar saja bisa menjadi kacau. Bisa timbul bencana dan kerusakan. Ini kaidah umum dalam kita memahami kehidupan. Semua kejadian bencana di alam semesta, kerusakan yang menyebabkan terjadinya musibah, itu adalah karena perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan bencana di daratan dan di lautan. Akibat perbuatan dosa yang dilakukan tangan-tangan manusia. Supaya Allah jadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, perbuatan dosa mereka, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Ketika menafsirkan ayat ini, salah seorang ulama tabi'in Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah taala berkata, "Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salah as-sama'i wal ardi bi ta'ah." Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi, berarti dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Karena kebaikan di langit-langit dan di bumi adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang berbuat maksiat dalam rumah tangganya tidak dinasehati dan dibiarkan saja, berarti dia telah merusak rumah tangganya karena kerusakan, musibah, dan termasuk musibah yang paling besar dalam kehidupan kita, apalagi dalam rumah tangga kita, ketidakharmonisan, ketidakcocokan, permusuhan di antara anggota keluarga, ini termasuk musibah. Dan musibah itu, apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." musibah apa saja yang menimpa kalian itu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan tangan-tanganmu sendiri. Makanya para ulama menasihatkan kalau ada musibah, istighfar kepada Allah. Bertobat. Tidak perlu mencari salahnya siapa, segera bertobat dan perbaiki diri. Termasuk musibah dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan, ketidaktenangan, hubungan yang tidak baik ini musibah. Dalam hal ini salah seorang ulama salaf <clears throat> pernah menasihatkan. <clears throat> Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya ada wa dawa atau al jawabul kafi menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan seperti ini. Inni la aqsillaha fa ara dzalika fi khuluqi imraati sesungguhnya. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku langsung melihat dampak keburukan perbuatan maksiatku pada tingkah laku istriku yang kurang baik. Coba perhatikan, suaminya yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan kebencian atau tingkah laku yang buruk dari orang yang paling terdekat dengan dirinya. Sama seperti istri berbuat maksiat, suaminya akan berlaku kasar kepada dia. Balasan yang Allah segerakan. Makanya di sini kaidah penting ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah, maka hubungannya dengan semua manusia akan baik. Pasti demikian. Karena semua manusia itu hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang cinta kepada dia kalau hubungannya dengan Allah baik. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala yang sanatnya hasan yang maknanya seperti itu. Man iltamasa ridallah bi nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Barang siapa yang mencari keridoan Allah meskipun awalnya manusia murka kepadanya, Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan manusia ridho kepadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man farrat ainuhu billah, farrat bihi kullu ain." Barang siapa yang bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah, yang gembira hatinya ketika beribadah kepada Allah, maka semua orang yang di sekitarnya akan merasa bahagia ketika dekat dengannya. Inilah rahasianya kenapa kita belajar iman yang benar orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang-orang yang di sekitarnya senang berdekatan dengan dia, baik hubungannya dengan dia. Makanya ini kita perhatikan kita mulai untuk menciptakan baiti jannati, sorga rumahku adalah sorgaku. Dengan kemauan kita untuk mengajak anggota keluarga kita tentu dengan cara dan nasihat yang lemah lembut agar mereka mau kembali kepada Islam. Mau kembali kepada Islam. Tentu dengan cara kita belajar. Sangat disayangkan beberapa di antara kaum muslimin beberapa di antara kaum muslimin ada yang justru lebih memilih menerapkan teori-teori yang dibuat oleh orang-orang yang kafir, orang-orang barat tentang bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara suami, istri, anak dan seterusnya. Teori-teori yang diciptakan oleh pikiran manusia bisa salah, bisa benar. Padahal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah lengkap menjelaskan semua dari petunjuk Allah yang menciptakan manusia lahir dan batin. Sekarang, ada orang yang lebih percaya dengan teori-teori misalnya anak itu kalau berbuat jangan dilarang, dibiarkan saja. Siapa yang bilang seperti itu? Islam tidak memperbolehkan kasar, sedikit-sedikit salah dipukul, tidak. Tapi kalau berbuat salah ditegur, ditegur dengan cara yang baik. Makanya ada adab-adab dalam Islam seperti mengatasi anak yang nakal, anak punya tulisan, ya saya punya tulisan yang judulnya anak nakal bagaimana mengatasinya. Ada beberapa adab-adab dalam Islam ketika terpaksa harus memukul apa yang kita lakukan. Ada semua tuntunannya lengkap dalam Islam. Nah sekarang ketika sebagian dari orang yang menisbatkan diri kepada Islam justru lebih tertarik memprak mempraktekkan teori-teori dari orang-orang Barat, kita bertanya harusnya pada diri kita orang barat, orang kafir. Jangankan memperbaiki orang lain, dirinya sendiri tidak bisa diperbaiki. Bagaimana dia akan memperbaiki orang lain? Ini kaidah penting. Orang yang tidak mengenal iman tidak mungkin memperbaiki dirinya, apalagi bisa memperbaiki orang lain. Orang yang paling rusak hidupnya adalah orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Karena dia tidak mengenal rohnya. Balasan dari tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah yang paling besar adalah Allah jadikan manusia ini tidak tahu sebab kebaikan dirinya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasikun." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Lupa kepada dirinya artinya lupa tujuan hidupnya, lupa sebab kebaikan untuk dirinya, sebab yang memperbaiki hidupnya, semua dia lupa. Untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Makanya orang-orang yang beriman dekat dengan sumber kebahagiaan, kalau mereka mau belajar petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempraktekannya pada diri-diri mereka sendiri. Oleh karena itulah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, saya ingin mengakhiri kajian kita di siang hari ini dengan membawakan satu faedah yang coba antum renungkan bagaimana hubungan antara sorga di dunia, eh, sorga di akhirat nanti, kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah dan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dalam rumah tangganya. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, diterangkan satu kalimat yaitu kurrotul ain atau kurrotul uyun. Penyejuk mata yang menjadikan hati tenang, menjadikan hati sejuk. Kalimat kurrotul ain ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita mungkin kita bisa artikan buah hati atau belahan jiwa, kurang lebih seperti itu. Lebih daripada sekedar sesuatu yang dicintai. Antum kadang-kadang mencintai seseorang, tapi tidak senang ketika melihatnya. Mungkin karena dia nakal, kalau dia melakukan sesuatu yang antum tidak ridhoi, iya kan? Tapi kalau penyejuk hati, sudah kita cintai dia, dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Lafaz ini Allah sebutkan dalam Al-Quran yang pertama kali untuk menggambarkan kenikmatan sorga. Kenapa? Kenikmatan sorga itu tiada taranya. Disukai dan benar-benar nikmat menjadikan pandangan kita sejuk dan hati kita gembira menikmatinya. Ya. Coba lihat dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan sorga yang Allah sediakan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang mereka ketahui. Tidak ada yang tahu tentang kenikmatan sorga. Kenapa? Kenikmatan sorga itu lebih dari apapun yang pernah kita lihat dan pernah kita bayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk penghuni sorga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi tentang kenikmatan sorga, "A'dadtu li salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata kalau kita melihat satu kenikmatan, luar biasa nikmatnya. Maka sorga lebih daripada itu. Wala udunun sami'at. Belum pernah didengar oleh telinga. Karena telinga itu bisa mendengarkan sesuatu yang lebih luas daripada yang dilihat oleh mata. Ada hal-hal yang tidak kita lihat, tapi kita dengar. Oh, luar biasa nikmatnya. Maka yang di sorga lebih daripada itu. Dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Kadang-kadang kita membayangkan, Seandainya begitu enak sekali ya. Seandainya begini nikmat sekali ya. Di sorga lebih daripada itu. Baik, ada pertanyaan. Kenapa dikatakan tidak ada yang tahu? Bukankah kenikmatan di sorga digambarkan dalam Al-Quran? Ada kebun-kebun, ada buah-buahan, ada istana, ada bidadari, juga pasangan bagi kaum perempuan. Berarti kita tahu kan harusnya Bagaimana jawabannya kalau dibandingkan dengan ayat tadi? Ada buah-buahan disebut ada apa ini fakihah, buah-buahan, ada delima, ada apel dan yang lainnya. Tapi kenapa disebutkan dalam ayat ini kok tidak kita tahu kenikmatan tersebut? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? gambarannya berarti kita tahu. Apa jawabannya? Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut cuma sama dalam namanya dan bentuknya. Gambarannya. Tapi rasa dan kenikmatannya lebih lebih tinggi dan lebih sempurna. Sama namanya sungai-sungai, tapi sungai di sana sungai yang mulia, sungai yang penuh dengan kenikmatan. Baik, itu yang pertama. Kenikmatan sorga disebut dengan kurrotul ain yang menyejukkan pandangan mata yang menggembirakan bagi hati manusia. Yang kedua, kalimat kurrotul ain disebutkan adalah yang dirasakan oleh orang yang beriman ketika beribadah kepada Allah. Hadis yang saya sebutkan di beberapa kajian kita yang lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati sholat. Beliau bersabda, wajulat qurratu aini fi shalah." Dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku melakukan sholat Berarti orang yang akan mendapatkan qurratul ain kenikmatan di sorga adalah orang yang merasakan nikmatnya ketika sholat Karena itulah qurratul ain orang-orang yang beriman di dunia. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan kurrotul ain itu ketika orang yang beriman melihat keluarganya dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna doa yang Allah nukilkan dalam Al-Quran diucapkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah yang iman mereka sempurna. Dalam surat Al-Furqan, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami pada diri istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati penghibur jiwa kami. Dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah kesejukan hatinya orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa dengan mengajak anggota keluarganya orang-orang yang dicintainya untuk taat kepada Allah, ini merupakan sebab yang akan menjadi penghibur terbesar bagi dirinya. Menjadikan rumah tangganya menjadi sorga bagi dirinya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al Hasan Al Basri dari kalangan tabiin berkata, "An Allahu li abdihi al mu'min fi zaujihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. La wallahi la shay'a aqarra li ainil muslim min ayyara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillahi azza wa jalla." yaitu dengan Allah memperlihatkan untuk hambanya yang beriman pada diri istrinya, anaknya, orang-orang yang dicintainya mereka semua taat kepada Allah. Tidak sungguh demi Allah kata beliau. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangannya, menyenangkan hatinya orang-orang yang beriman lebih dari ketika dia melihat anaknya, istrinya, orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sebab yang akan menjadikan jalinan cinta dalam rumah tangga menjadi kekal abadi, bukan cuma di dunia, tapi menjadi sebab mereka akan bertemu lagi di akhirat nanti dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan yang kekal abadi di sorga nanti. Oleh karena itu, siapa yang mengaku mencintai keluarganya, tentu dia tidak ingin berpisah dengan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Tapi tidak ada cara untuk bisa menjadikan itu terwujud kecuali berpegang dengan sesuatu yang menjadikan cinta itu kekal, yaitu menjadikan cinta dan hubungan tersebut dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan mendapatkan ya memandang wajahnya yang maha mulia yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekal abadi cinta hamba-hambanya yang beriman satu sama lainnya, apalagi dengan orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Maka alhamdulillah, itulah kesimpulan dari materi yang kita kaji di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi sebab untuk kita berpikir, mengusahakan menempatkan cinta dan kasih sayang yang benar terhadap anak dan istri atau suami kita supaya kebahagiaan yang telah kita jalin dengan mereka tidak hanya berakhir seiring dengan berakhirnya dunia tetapi sampai di akhirat nanti tetap di dalam cinta dan kasih sayang tersebut. Semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita diri kita dan keluarga kita untuk selalu saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang kita cintai sebagai qurratul ain, penyejuk hati kita yang kemudian menjadi sebab kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dunia ini sebelum kita mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna di akhirat nanti. Maka demikianlah kajian kita di siang hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Bagi yang ingin bertanya maka dipersilahkan. silakan. Ya. Uh, tidak semua tetangga kita adalah orang yang baik. Nah, begitupun juga di antara keluarga kita. Keluarga kita mungkin ada yang juga tidak baik. Iya. Saya pernah mendengar suatu hadis disuruh bersabar dalam hal ini dan justru ada larangannya untuk meninggalkan atau mengusir mereka. Mohon dijelaskan bagaimana kami menyikapi atau kiat-kiat kita menghadapi Eh, tetangga-tetangga uh, kita dan keluarga kita apabila ada yang berbuat buruk atau bersifat buruk lalu kita, kita bisa men, uh, eh, memperbaiki mereka terima kasih Iya, para fikum. Uh, <coughs> apa yang ditanyakan tadi sangat bermanfaat ya dan benar pada kenyataannya Orang-orang yang kita cintai tidak semuanya bisa menerima hidayah kita ketika kita ajak. Ada di antara mereka yang buruk, yang tidak mau menerima kebenaran. Keluarga kita maupun tetangga kita atau orang-orang yang dekat dengan diri kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus bersabar? Tidak boleh untuk kemudian berpisah dari mereka atau bagaimana? Maka jawabannya, tentu yang pertama kita harus bersabar. <clears throat> kita harus bersabar kita harus berusaha menasehati dengan cara yang baik. Tapi ketika kita mendapati nasihat yang sudah berkali-kali kita usahakan, <clears throat> ternyata tidak bermanfaat, bahkan bisa merugikan atau mempengaruhi diri kita, <clears throat> maka dalam hal ini tentu dengan pertimbangan yang panjang, dengan istihara kepada Allah, <clears throat> disinilah para ulama menghalalkan yang namanya perpisahan kalau sudah sampai pada kondisi yang seperti ini. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan kepada salah seorang muridnya yang baru menikah ketika dia pertama kali disunahkan sholat berjamaah antara suami istri setelah akad menikah, akad nikah, dia perintahkan untuk mengucapkan doa seperti ini dalam sholatnya. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khairin wa farriq bainana idza farakta ila khairin. Ya Allah, kumpulkanlah kami selama Engkau kumpulkan dalam kebaikan. Tapi pisahkanlah kami kalau memang perpisahan itu lebih baik untuk agama kami. Jadi ingat, tidak berarti dianjurkan setiap ada masalah orang itu bercerai, tidak. Tapi ingat, para sahabat, generasi terbaik umat ini pernah terjadi perpecahan atau perceraian di antara suami istri di antara mereka. Padahal sama-sama baiknya. Bisa jadi Allah menghendaki sebagai ujian baginya ada keretakan dalam rumah tangganya sementara. Ketika dia kemudian menikah dengan yang lain, itu akan timbul kebaikan di situ. Allah Maha sempurna hikmahnya. Maka tentu saja ketika kita menasehati dengan cara yang baik, ternyata yang kita nasihati ini tidak mau bahkan mempengaruhi kita, melarang kita dalam kebaikan, ini sudah mulai membuat kita berpikir untuk melakukan sebab-sebab yang tentu menjaga agama kita lebih penting daripada menjaga hubungan dengan siapapun kalau hubungan kita dengannya merusak hubungan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna cinta karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah ini termasuk golongan manusia yang dikumpulkan atau mendapatkan naungan, naungan arsnya Allah, ya kan? Pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungannya. Tujuh golongan manusia. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Tentu ini dengan proses. Jadi kalau sampai pada tingkatan yang demikian, kita mohon pertolongan kepada Allah dan menjadikan hal itu perpisahan yang kita harapkan dengan itu ada kebaikan yang lebih baik untuk kedua-duanya. Tentu ini saya katakan tadi melalui proses dan pertimbangan pertimbangan yang panjang. Ya ada pertanyaan di sini di luar materi, bagaimana apabila di Saudi wukuf hari Jumat? Apakah kita berpuasa di Arafah di hari Jumat atau atap ikut pemerintah? Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pertentangan. Cuma asalnya ya kita mengikuti pemerintah berdasarkan ru'ya yang mereka lakukan karena ini adalah perkara ijtihad yang secara dalil juga ada dalilnya dan kuat hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kita ikuti pemerintah karena masing-masing daerah menentukan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang dilihat di daerahnya. Sekarang, kalau kita sholat duhur atau sholat subuh, kita ikuti Saudi atau ikuti matahari yang ada di daerah kita masing-masing. Hah? Kita ikuti matahari atau petunjuk alam yang ada di daerah kita masing-masing. <clears throat> Pertanyaan ini muncul. Bagaimana kalau Saudi wukufnya hari Jumat? Akhirnya kita melaksanakan puasa, <clears throat> misalnya ikut pemerintah ternyata hari Sabtu. <clears throat> Atau sehari sebelumnya misalnya, tidak bersamaan dengan Saudi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatakan puasa Arafah itu berdasarkan hukum. Siapa yang mengatakan demikian? Syaikhul rahimahullah taala membuat permisalan. Seandainya seandainya kalau mungkin terjadi satu saat misalnya ada kekacauan ya, semoga tidak terjadi, semoga Allah selalu menjaga dua tanah suci. Kekacauan misalnya dikuasai orang sehingga dalam satu tahun tertentu tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada yang wukuf berarti. Apakah di seluruh dunia tidak ada yang puasa Arafah karena tidak ada yang wukuf? Atau bagaimana? Kira-kira. Tetap ada tetap ada puasa meskipun tidak ada yang wukuf di sana karena ini berhubungan dengan waktu yaitu tanggal 9 hari Arafah. Begitu keadaannya. Sama kalau di sana di sana tidak ada yang haji, tidak ada hari tanggal 10 apakah kita tidak menyembeli sembelian kita? Karena tidak ada yang haji misalnya di Saudi. Ya, tidak. Jadi kita kembalikan kepada ketetapan pemerintah kita karena itu yang diperintahkan dalam sebagian hadis yang sahih untuk masing-masing daerah itu melihat dengan ru'yatul hilal. Yang keliru adalah orang yang menetapkan bukan berdasarkan melihat bulan sabit. Itu yang keliru, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW memerintahkan sumu li ru'yatihi wa li berpuasalah karena melihatnya, beridul fitrilah karena melihatnya. Demikian pula waktu beridul adha. Nah, ada yang mengatakan bila berhubungan suami istri itu pakai penutup itu sunnah. Apakah sebaiknya pakai penutup? Boleh tidak pakai penutup? Semua hadis yang menyebutkan tentang keharusan pakai penutup itu hadisnya palsu. Larangan, maaf ya, bertelanjang ketika berhubungan suami istri, larangannya semua hadisnya palsu. Saya dulu pernah ingin mengumpulkan tapi belum sempat sampai sekarang yang jelas itu semua riwayat-riwayatnya palsu. Diperbolehkan dalam hal ini karena itu dihalalkan untuk saling melihat aurat satu sama lain karena itu dihalalkan dalam dalam agama kita, tentu saja di tempat yang tertutup yang tidak dilihat oleh manusia. Makanya juga di sini termasuk di antara eh, hikmahnya kita dianjurkan membaca eh, zikir kepada Allah supaya menghalangi pandangan mata syaitan atau jin yang tidak terlihat. Ya, ini akan menjadi sebab terhalanginya uh, jin melihat aurat kita. Nah, oh ya, sudah, silakan. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, bagaimana kiat kita untuk uh, eh, menasehati atau bahkan memerintahkan istri dan anak-anak perempuan kita untuk memakai jilbab? Lanjut, Bagaimana juga kita menasihati pemimpin-pemimpin kita yang notabene e, dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tokoh-tokoh Islam yang mana mereka menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib gitu. Nah, bagaimana cara kita menasihati mereka? Sementara mereka lebih mengetahui dan lebih e, paham Al-Qur'an gitu, Dan dihubungkan dengan e, ayat e, eh, surat Al-Azab kalau enggak salah eh, tidak salah ayat 67 bahwa nanti di hari kiamat kita akan menuntut pemimpin-pemimpin kita Ustaz karena kita mengikuti mereka itu Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya barakallahu fikum pertanyaan yang sangat bermanfaat ya Ya, tentu saja anggota keluarga kita misalnya yang belum pakai hijab, kita terangkan kepada mereka tentang indahnya persyariatan hijab bahwa hijab itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk tujuan penjagaan kemuliaan dan kehormatan kaum perempuan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab juga. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu supaya lebih memudahkan mereka dikenal dengan kesuciannya, kehormatannya, yakni kaum perempuan, sehingga mereka tidak diganggu. Subhanallah, penjagaan dari Allah. Ketika Allah sudah menjaganya, maka tidak ada yang bisa mencelakakannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan dengan cara seperti ini tentu dengan kita berdoa kepada Allah supaya terbuka hatinya untuk mau menerima kebaikan. Kita terangkan kepadanya tentang penjelasan tentang indahnya hijab, mungkin kita bisa berikan buku atau ceramah-ceramah yang lebih menyentuh yang menjelaskan masalah ini ya. Eh, saya sendiri punya tulisan di muat di website manisnyaiman.com yang berjudul Saudariku inilah kemuliaanmu di antaranya saya bahas masalah hijab dan segi-segi keindahan atau kemuliaannya. Nah, itu yang kita usahakan. Mengenai sebagian orang yang disebut sebagai tokoh agama yang mengatakan tidak wajib hijab, wallah ini kita katakan bukan tokoh agama tapi perusak agama karena tidak ada seorang pun ulama ahlu tafsir bahkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengingkari kewajiban hijab kalau sekedar mengaku, ya semua orang bisa mengaku tokoh agama. Tapi lihatlah tokoh-tokoh agama yang lain yang membawa kebenaran. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang kita kenal baik dari ulama-ulama kita yang sejak dulu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Para imam-imam mazhab, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Abu Hanifah, imam Bukhari, Muslim, tokoh agama yang sesungguhnya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ada memang orang-orang yang punya pendidikan ya, Islam yang diambil dari barat, terpengaruh dengan paham orientalis dan seterusnya seperti Islam liberal dan yang lainnya yang mencela tentang persyariatan hijab karena memang mereka bukan tokoh agama tapi perusak agama. Nauzubillahi min Yang seperti ini tidak perlu kita gubris ya karena mereka menyelisih kesepakatan para ulama yang sejati, para ulama ahlu yang sesungguhnya yang benar-benar menghafal Al-Quran, mempelajarinya dengan benar, bukan tujuan untuk merusak agama Islam. Jadi yang seperti ini, yang menasihati mereka adalah orang-orang yang juga punya kedudukan tinggi dalam Islam. Adapun selevel kita, mungkin berbicara dengannya malah akan diputar balikan. Wallahi sungguh mereka tidak faham agama Islam. Jangan menyangka mereka belajar Al-Quran. Tidak mungkin mereka belajar Al-Quran di Eropa atau di Amerika. Mereka orang-orang yang kafir. Guru-gurunya sendiri mungkin bukan orang Muslim. Na'udzubillahimindarik. Makanya kita mencukupkan diri dengan para ulama yang benar-benar belajar Al-Quran, benar-benar menghafal hadis, benar-benar belajar agama dari pemahaman yang benar. Ini yang kita jadikan sebagai rujukan. Adapun mereka-mereka ini kita nasihati semampu kita dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisap mereka dari ucapan-ucapan mereka. Kita harapkan semoga mereka bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan pemikiran yang keliru tersebut dan membukakan hati mereka untuk bertobat dan kembali kepada Islam yang benar. para Barakallahu itu. Nah. Silakan eh, ada pertanyaan di sini. Bagaimana cara menyikapi dan harus yang harus dilakukan suami apabila ada seorang istri yang selalu diajak dalam hal kebaikan dan hal hijab dia selalu enggan dan apabila terus-terusan diberi pengertian melalui lisan dibilang si suami cerewet dan ujung-ujungnya mesti si istri meminta cerai. Allahul musta'an. Ini tentu tidak diharapkan. Saya katakan tadi ini ujian. Tetapi perlu diingat sang suami kalau dia membiarkan istrinya seperti itu, maka dia termasuk yang disebutkan dosa besar dalam hadis yang sahih, ad-dayuth. Membiarkan keburukan pada keluarganya dan tidak berusaha mencegahnya. Tentu dengan proses menasihati, berusaha mengingatkan, kalau terus-menerus dia seperti ini, bahkan terkesan seperti menentang, apalagi menentang, meminta untuk cerai, ini perlu dipertimbangkan. Dari sebab-sebab seperti inilah Islam menghalalkan, membolehkan perceraian kalau sudah sampai seperti ini kondisinya. Saya katakan tadi, tentu diusahakan dulu nasihat yang baik, datangkan keluarganya untuk mendamaikan, terangkan bahwa suaminya menginginkan kebaikan untuk dia. Kalau sudah di, tidak bisa ditempuh dengan cara damai, sudah berusaha diajak mungkin eh, teman-teman uh, kita yang punya istri untuk menasehati dia dengan cara yang baik, kasih kasih ceramah yang menyentuh atau buku-buku tulisan-tulisan. Kalau tetap dia berkeras kepala, maka kita katakan kepada suami yang seperti ini, dunia tidak selebar daun kelor. Bahkan lebih lebar daripada daun pisang. Tapi tentu itu dengan proses dan tahapan-tahapan seperti yang dijelaskan tadi. Bolehkah seorang suami mengharamkan sesuatu untuk istrinya dari sesuatu yang suaminya tidak suka dengan hal tersebut? Contohnya, istri bila suka makan jengkol. Masya Allah. Akan tapi sang suami sangat tidak menyukai bau jengkol. Maka sang suami mengharamkan istrinya untuk makan jengkol. Wajibkah istri mentaatinya? Kalau mengharamkan terlalu ekstrim juga. Artinya dilarang lah. Dilarang jangan sampai ketika misalnya dia dekat dengan suami, bau yang tidak sedap tadi masih ada. Seandainya ada cara menghilangkan bau jengkol, dan itu bisa dijangkau, tidak ada salahnya si istri kemudian makan jengkol sebanyak-banyaknya, kemudian dia membersihkan dirinya dari bau tersebut, setelah dikarantina baru dia ketemu dengan suaminya. Kalau ada yang seperti itu. Kalau tidak, maka tentu ini ketidaksukaan yang beralasan, iya kan? Bayangkan bau yang seperti ini siapa yang suka? Lagi pula untuk kenyang kan tidak harus makan jengkol. Banyak makanan lain yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan Islam sendiri sudah kita ketahui melarang bau-bau yang seperti ini ketika kita salat di masjid. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu bunuh Adam malaikat itu merasa tersakiti, terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia, ini bau-bau yang tidak sedap. Ya, seperti rokok misalnya, jelas ya ini sudah dari segi berbagai masalah tidak disukai dalam Islam, bahkan diharamkan dalam agama karena mencelakakan atau membinasakan diri sendiri, apalagi kemudian baunya termasuk bau-bau yang lain. Termasuk jengkol dalam masalah ini. Makanya seandainya ya ini ditinggalkan dan sang istri misalnya berusaha mencari makanan yang lebih baik dengan mengharapkan ridho Allah dia dapat pahala karena mentaati suaminya dalam kebaikan seperti ini. Atau kalaupun harus terpaksa dia makan, dia pilih ketika waktu-waktu mungkin suaminya tidak ada di rumah. Sedang di kantor, <clears throat> dia sudah siapkan ketika suaminya baru pergi ke kantor, dia langsung masak cepat-cepat kemudian dimakan. Setelah itu dia mencari pengharum yang menghilangkan bau jengkol tersebut. <clears throat> Mungkin dengan cara apa saja. Ketika suaminya pulang, sudah tidak nampak lagi bekas-bekas dari jengkol. Yang adalah adalah bekas-bekas kebaikan. Masya Allah. Ini tentu sangat sangat indah dan luar biasa. Ya. Minta maaf bagi yang menjual jengkol. <clears throat> Bukan berarti kita mengharamkannya. Bagaimana mengatasi komunikasi yang kurang antara ayah dengan anak balitanya? Kebanyakan ayah-ayah sekarang menyerahkan anaknya bersama ibunya, namun jarang berinteraksi dengan anak. Ya, ini dinasehati. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan anak-anak, dan ini tentu merupakan perkara yang baik, ya, menjalin komunikasi yang baik. Tentu dalam hal ini orang tua, ya suami maupun istri diberikan pengertian bahwa ketika dia melakukan hal-hal yang kebaikan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur salah seorang sahabat ya yang dari Arab Badui yang sangat keras dan kaku terhadap anaknya, tidak pernah memeluk anaknya, tidak pernah mencium anaknya, ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni disebutkan tidak akan dirahmati oleh Allah orang yang tidak rahmat kepada eh, makhluknya di dunia ini, apalagi anak-anaknya. Maka harus dibiasakan ini tidak sia-sia dan bernilai pahala. Makanya ini adalah perkara yang harus dinasihatkan kepada eh, para suami dan istri untuk lebih mendekatkan diri kepada anggota keluarganya. Orang tua sering meminta bantuan ekonomi dengan suami tanpa sepengetahuan istri sebagai anak dan istri apa yang harus dilakukan di satu sisi sebagai istri tidak enak memberatkan suami tapi sebagai anak tidak tega kepada ayah <clears throat> Hah? Iya pertua suami yang saya pahami jadi uh, <clears throat> yang bertanya ini istri dan yang meminta adalah orang tua istri begitu ya kelihatannya begitu ya tidak enak memberatkan suami barakallahu fiqh Tentu suami tidak wajib untuk menafkahi mertuanya. Hukum asalnya tidak wajib. Jadi sang istri tidak bisa mewajibkan kecuali kalau dia punya harta sendiri. Akan tetapi, ketika suaminya berbuat baik dalam masalah ini, maka tentu kebaikannya berlipat ganda. Di situ sudah ada kebaikan, ada juga silaturahim, dan juga memperbaiki hubungan dengan orang yang paling terdekat dengan dirinya maka tentu ini lebih diutamakan kalau dia melakukan kebaikan tersebut. Makanya istri menyampaikan dengan cara yang baik, kalau suaminya punya kelebihan rezeki, bisa membantu apa ini <clears throat> eh, orang tuanya tentu kalau dia memang butuh bantuan tersebut. Bukan sekedar meminta-minta. Masalahnya ada orang yang saat ini meminta itu bukan karena kebutuhan yang mendesak. Hanya sekedar kebutuhan pelengkap. Nah, ini tidak dibolehkan dalam agama. Bahkan para ulama melarang, ya seperti Syekh Utsaimin, menyebutkan larangan orang yang suka memudah-mudahkan berutang, padahal untuk hal-hal yang bukan kebutuhan yang pokok. Rumahnya sudah ada memperbesar rumah utang uang, nggak boleh seperti ini, memudah-mudahkan utang. Kalau itu kebutuhan yang harus yang berhubungan dengan nafkah misalnya, kita terpaksa berutang diperbolehkan. Tapi kalau sampai dalam kebutuhan yang pelengkap, bukan kebutuhan yang pokok sekali, berutang itu risikonya besar menjadikan seseorang tergantung sampai dilunaskan utangnya. Bagaimana kalau dia mati belum melunasi? Maka ini satu hal yang sering kita lihat fenomena orang meminta-minta atau berutang dengan bermudah-mudah ini tidak perlu dituruti kalau bukan dalam kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Bagaimana anak berbakti dan membahagiakan orang tua saat si anak berada di perantauan? <clears throat> Tanyakan kabar mereka, kirimkan hadiah untuk mereka, dan usahakan kalau bisa untuk pulang menemui orang tua. Insya Allah kalaupun kita rasa agak berat, maka ini tidak sia-sia karena merupakan pahala kebaikan yang sangat besar. Kita datang menjumpai orang tua, kita hibur dia, apalagi dia sudah tua dan meminta kita pulang. Maka subhanallah ini merupakan bakti yang tidak akan ini disia-siakan pahalanya mungkin menjadi sebab kebaikan besar untuk untuk kita semua. Maka beruntunglah seorang anak yang masih punya orang tua, apalagi masih punya ibunya yang itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam sorga. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan kecelakaan kepada tiga golongan manusia di antaranya yang menjumpai salah seorang tuanya, salah seorang dari orang tuanya yang sudah tua renta, kemudian itu tidak menjadi sebab dia masuk sorga. rugi. Nauzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Bagaimana caranya mengubah orang tua ibu yang sangat dekat dengan bid'ah? Ya, nasihat. Kita mengetahui hidayah itu bukan di tangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedua orang tuanya di neraka. Itu hadisnya sahih. Bahkan beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah meminta izin kepada Allah untuk menjenguk kuburan ibunya dan memintakan ampun Allah mengizinkan hanya menziarahi kuburan tapi tidak boleh memintakan ampun karena ibunya tidak beriman. Kemudian bapaknya Rasulullah SAW beliau pernah menyebutkan tentang eh, dalam hadis yang sahih, Abi wa Abu Kafinar bapakku dan bapakmu dalam neraka karena tidak beriman. Ini Rasulullah SAW. Jadi hidayah itu bukan di tangan kita. Kita menasehati dan tentu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah karena ini bakti yang terbesar anak kepada orang tuanya ketika mengusahakan orang tuanya mendapatkan hidayah. Dan tidak sia-sia ketika dia mengusahakan hal ini, bahkan dapat pahala yang besar. Tapi hidayah itu bukan di tangan kita. Dan ingat nasihat itu tidak mesti harus kita yang sampaikan. Kadang-kadang orang tua kita mungkin merasa ini masih kecil sudah mau menasehati orang tua. Cari nasihat dari mungkin ceramah orang yang juga tua seperti dia Cari ustadz yang tua yang lebih bijaksana dalam penyampaiannya, yang dengan ini dia lebih bisa tersentuh, dan betapa banyak hidayah yang didapatkan oleh seorang tua yang ketika anaknya tidak bisa mendakwainya, ternyata dia dapatkan hidayah untuk mengenal sunnah, justru ketika mendengarkan radio atau menyaksikan rojak TV misalnya, dia dapatkan hidayah, padahal anaknya sudah berkali-kali mengajaknya, dia tidak tersentuh. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita berusaha mengusahakan sebab-sebabnya semaksimal mungkin. Makna surat eh, firman Allah dalam surat Al-Furqan tadi di sini disebut istri-istri dan keturunan kami jadi doa ini dibaca oleh suami lalu apa doa ini juga bisa dibaca oleh seorang istri. Dibaca dua-duanya. Banyak hadis-hadis yang sahih menyebutkan lafaz dengan rojulun laki-laki itu bukan untuk menunjukkan khusus bagi laki-laki saja. Tapi itu adalah sebagai contoh yang juga berlaku untuk kaum perempuan. Yang berlaku untuk kaum perempuan. Ingat, hukum asalnya dalam Islam, ya, laki-laki dan perempuan itu disamakan dalam masalah keutamaan, masalah pahala, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Ada hadis sahih riwayat Abu Daud yang menyebutkan innaman nisa nisa'u ikur rijal. Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa nisa'u ikur rijal. Kaum perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Maksudnya, dalam hukum Islam, asalnya laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Nah, Ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang saya sengaja tidak jawab karena sudah dijawab tadi. setelah menikah, saudara saya justru semakin jauh dari Allah karena istrinya melarang dan merasa risih. Dalam hal apa ini? Coba uh, kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaannya kurang jelas. Bagaimana sebaiknya menghadapi seorang anak yang memiliki temperamen emosi yang tinggi? Ini kita perlu membaca cara pendidikan kepada anak-anak yang kadang nakal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya kalau terpaksa kita memukul tentu tidak boleh dengan pukulan yang menyakitkan. Itu pun ada usia tertentu dan eh, saya anjurkan untuk membaca beberapa makalah dalam masalah ini. Saya juga punya makalah yang bisa dicari mungkin di Google atau di yang lain. Judulnya Anak Nakal Bagaimana Mengatasinya. Eh, saya ingat juga pernah dimuat di majalah As-Sunnah ya di bagian Baituna itu ada makalah tersebut. Iya. Ya, bismillah afan Ustaz, bagaimana caranya anak perempuan yang sudah bersuami berbakti kepada orang tuanya? Orang tuanya menyuruh si anak bekerja sedangkan anak menolak karena masih punya balita. Si perempuan tersebut mempunyai adik-adik yang sangat banyak. Tidak wajib dan bukan merupakan perintah dalam Islam untuk si perempuan tersebut disuruh bekerja. Orang tuanya harusnya meminta hal ini kepada saudaranya yang laki-laki atau orang tuanya sendiri mungkin uh, bapaknya sendiri yang punya kewajiban menafkahi anak-anaknya. Kalaupun tidak ada, maka paman-pamannya yang laki-laki yang bertanggung jawab. Adapun dia sebagai anak perempuan tidak punya kewajiban sama sekali. Makanya tidak ada ketaatan dalam hal ini, bahkan tidak boleh taat. Apalagi dia punya tanggungan, apalagi disuruh bekerja di luar yang tentu bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa karna fi buyutikunna." Menetaplah kalian wahai perempuan di rumah-rumah kalian itu lebih baik Rasulullah SAW bahkan bersabda tentang kaum perempuan, wa akrobu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Sedekat-dekatnya seorang perempuan itu dengan Allah adalah ketika dia berada di rumahnya. Jadi dalam hal ini tidak ditaati perintah orang tua kecuali kalau mungkin dia bekerja atau mendapatkan penghasilan dari rumahnya sendiri tidak perlu sering keluar rumah itu pun dengan beberapa pertimbangan dengan izin dari suami dan banyak hal-hal yang lain ya jadi berbakti kepada orang tua bukan dilakukan dengan cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda hitam di kening apakah itu arti sesungguhnya dari ayat yang berbunyi dan di kening mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Ini hanya orang bodoh yang mengartikannya seperti itu. Karena saat ini setiap orang bisa membuat tanda hitam di keningnya. Bahkan sampai seluruh wajahnya pakai spidol. Atau pakai aspal. Hitamnya sangat luar biasa. Makna dari firman Allah yang terdapat di akhir surat Al-Fat ya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ini para sahabat. Tanda-tanda yang kamu melihat, lihat di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Semua ulama ahlu tafsir, Qatada, Mujahid, juga Ibnu Abbas dari sahabat Nabi SAW mengartikan tanda-tanda sujud di sini adalah al khusyu wa tawadu kehusuan dan sikap merendahkan diri di hadapan Allah khusyuk. Kelihat ketundukan mereka dari wajah mereka ketika sholat mereka tunduk. Mereka benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah. <clears throat> Ini maknanya bekas-bekas sujud pada wajah mereka. Jadi bukan bekas-bekas hitam yang saat ini kadang-kadang orang bisa bikin dengan digesek-gesekan kopiahnya supaya hitam. Ini tidak dibenarkan. Jadi ini malah bisa menjadikan ria, ya, menjadikan ria dia sengaja hitam-hitamkan jidatnya padahal dia tidak tidak melaksanakan sholat malam misalnya. Nauzubillah min dalik. <clears throat> Meskipun tidak berarti orang yang punya tanda hitam berarti dia tidak. Kalau tanda hitamnya muncul dengan sendirinya, ini tidak berarti apa-apa. Semoga itu merupakan sesuatu yang uh, apa ini uh, merupakan bukti kebaikannya, tapi tidak berarti apa-apa, ya. Jadi kalau kita muncul sendiri tanpa kita usahakan, ya tidak perlu juga dihilangkan, harus berusaha kita hilangkan supaya tidak ya tidak tetap merupakan e, apa ini sesuatu hal yang boleh ada, boleh tidak. Tidak kita menilai orang, oh dia tidak pernah sholat malam karena ada hitam jidatnya. Juga tidak. Atau kita katakan, oh dia sholat sholat malam karena hitam jidatnya. Juga tidak. Ini bukan merupakan tanda apa-apa. Tidak ada keutamaannya secara khusus. Dan ayat tadi tidak bermakna seperti itu. Nah. Ada pertanyaan seperti makalah ya. Tadi disampaikan bahwa apabila berpikir sebelum berhubungan dengan istri maka anak tersebut akan terjaga dari godaan siapa, Sehingga bisa menjadi kuratul ain. Tapi kenapa sekarang banyak anak ustaz pimpinan pesantren tapi anaknya justru tidak mengamalkan ilmu yang dicerahkan oleh orang tuanya bahkan um, Kan'an putra Nabi Nuh tidak bisa didakwahi. Apakah Nabi Nuh tidak berdoa waktu mendekati? <laughs> Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat. Justru itu saya katakan tadi sejak beberapa kali saya nasihati, hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Ketika yang seperti Nabi saja, bukan cuma Nabi Nuh, Nabi Lut juga terhadap istrinya, Asia bintu Muzahim termasuk salah seorang wanita pimpinan penduduk sorga. Siapa suaminya? Fir'aun. Termasuk manusia yang paling terlaknat, paling kufur. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna menjadikan contoh bagi manusia bahwa hidayah itu bukan kembali ke tangan masing-masing orang. Sampai nabi pun yang dakwanya paling baik, paling sempurna bisa apa ini tidak menjadi jaminan bahwasanya orang yang di dekatnya kemudian mengikuti petunjuknya. Padahal mereka sudah berusaha maksimal. Jadi keutamaan itu merupakan sebab untuk kebaikan, tapi semua akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Seperti kalau kita mengatakan barang siapa yang belajar maka dia akan pandai. Apakah setiap orang belajar mesti pandai? Tidak, itu merupakan sebab. Tapi semua nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tetapi kalau orang yang sudah belajar saja tidak mesti pandai, apalagi orang yang tidak belajar sama sekali. Tentu lebih tidak mungkin lagi untuk pandai atau untuk paham. <clears throat> Begitu. Jadi sebab itu Allah menjadikan segala sesuatu <clears throat> mayoritas dari yang ada di dunia ini sebab yang mendatangkan akibat. Kalau kita tempuh insya Allah akan tercapai akibat tersebut. Tapi di, di sebagian keadaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akibat tidak tercapai untuk menunjukkan kemahakuasaannya bahwa segala sesuatu itu ada di ada di tangannya dan kekuasaannya.